Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan hikmah mengapa hal itu terlarang. Ada beberapa hikmahnya. Yang pertama karena itu mengandung tasyabbuh penyerupaan kepada orang-orang kafir. Di dalam syariat agama kita yang mulia ini tidak dibolehkan kita kaum muslimin meniru-niru atau menyerupai orang kafir. Kemudian yang kedua, dapat menjadikan orang yang melihat perbuatan kita membenarkan penyembelihan kaum musyrikin untuk selain Allah. Karena mereka mengira kita juga melakukan hal yang sama. Padahal tidak. Jadi ini adalah hal yang mungkin terjadi maka dilarang di dalam syariat. Kemudian yang ketiga, karena kalau kita menyembelih di situ, padahal itu tempat kaum musyrikin biasa menyembelih untuk selain Allah, itu juga bisa menjadi penguatan terhadap perbuatan mereka. Seakan-akan perbuatan mereka itu juga benar. Dan yang keempat, ini yang paling berbahaya, karena hal itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Maka semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan di dalam syariat Islam itu dilarang. Bahkan kata para ulama itu sudah termasuk kategori syirik kecil. Semua yang bisa mengantarkan kepada syirik besar maka hukumnya adalah syirik kecil. Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik sebagaimana telah kita bahas di bab sebelumnya. Karena menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Maka sebagaimana syirik terlarang, perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga terlarang. Alhamdulillah sudah kita bahas dalil yang pertama yaitu sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 108 yang berbicara tentang Masjid Dirar. Kesimpulan ayat tersebut adalah larangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat di Masjid Dirar, yaitu sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang bermaksud untuk memudaratkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin dan menjadi tempat mengintai oleh orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di tempat tersebut. Penulis rahimahullahu taala mengkiaskan dengan menyembelih. Apabila salat di Masjid Dirar terlarang, maka demikian pula menyembelih di tempat kaum musyrikin biasa menyembelih untuk selain Allah juga terlarang. Jemaah sekalian, ada satu pelajaran lagi yang bisa kita petik dari kisah Masjid Diror. Masjid yang dibangun oleh kaum musyrikin atau lebih tepatnya kaum munafikin, orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Para ulama menyebutkan di dalam kisah tersebut ada pelajaran bagi kita agar berhati-hati dari orang-orang yang dapat menyesatkan kaum muslimin. Walaupun mereka berpenampilan yang baik, penampilan yang islami. Orang yang membangun Masjid Diror ini, pimpinannya itu bergelar Ar-Rahib, ahli ibadah. Dia dikenal dengan kunyah Abu Amir Ar-Rahib. Orang yang ahli ibadah. Abu Amir Ar-Rahib. Seorang yang ahli ibadah dialah yang memimpin pembangunan Masjid Diror. Ternyata Masjid Diror itu untuk memudaratkan kaum muslimin. Padahal yang membangunnya dikenal dengan ahli ibadah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa dalam kisah tersebut terdapat pelajaran bagi kita agar berhati-hati dengan orang yang menyesatkan umat dan jangan tertipu dengan penampilan bisa jadi yang menyesatkan itu penampilannya baik, penampilannya islami maka yang menjadi patokannya adalah apa yang dia ajarkan bukan penampilannya ya ini satu pelajaran yang tersisa dari kisah Masjid Diror kita masuk pada dalil yang berikutnya dan ini dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimahullah An Thabit bin Dhahhak dari sahabat yang mulia Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari kaum Ansar wafat pada tahun 64 Hijriah. Semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, "Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana." Ada seseorang yang telah bernazar untuk menyembeli seekor onta di tempat yang namanya buana. Satu tempat yang namanya buana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut bertanya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah boleh menunaikan nazarnya yaitu menyembelih onta di buana tersebut. Fakol maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad?" apakah di buanah tersebut ada berhala dari berhala-berhalanya jahiliyah dahulu yang pernah disembah? Apakah di tempat tersebut pernah terjadi penyembahan terhadap berhala jahiliyah? Qalula para sahabat mengatakan tidak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di tempat tersebut ada perayaan mereka? Pernah dahulu ada perayaan mereka? Apakah di tempat tersebut dahulu pernah ada perayaan mereka? Qalula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Afwan, kata para sahabat tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadhrik." Tunaikanlah nazarmu fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam maksiat kepada Allah dan tidak pula dalam hal yang tidak dimampu, yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan sanatnya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, inilah hadis yang kedua atau dalil yang kedua di dalam bab ini. Di dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama bahwasannya sudah menjadi kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW sebelum beramal untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka sahabat ini yang sudah terlanjur bernazar namun sebelum menunaikan nazarnya beliau bertanya dulu terhadap Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang berikutnya di dalam hadis ini Terkandung pelajaran juga bagi seorang yang memberi fatwa atau memberi jawaban hendaklah meminta perincian terlebih dahulu apabila hal itu dibutuhkan. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang satu permasalahan, beliau malah balik nanya, untuk apa? Untuk minta perincian. Maka hal ini diperlukan bagi orang yang memberi jawaban atau memberi fatwa apabila pertanyaannya belum jelas maka minta lebih dijelaskan lagi sebelum menyampaikan jawaban atau sebelum memberi fatwa Dalam hadis ini juga terkandung pelajaran Hendaklah kita senantiasa kembali kepada para ulama dalam berbagai macam permasalahan kita. Terutama yang kita belum tahu ilmunya. Maka Allah pun telah mengingatkan kita, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kalian belum tahu. Oleh karena itu pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bertanya merupakan kunci untuk mendapatkan ilmu. Salah satu kunci untuk meraih ilmu yang bermanfaat adalah dengan cara bertanya. Dan yang kita tanyakan adalah kepada para ulama atau kepada orang-orang yang berilmu yang memahami permasalahannya. Apalagi dalam masalah-masalah besar hendaklah kita bertanya kepada para ulama atau mengajak bermusyawarah jangan mengambil keputusan sendiri. Ya. Bahkan lebih khusus lagi dalam masalah-masalah umum yaitu dalam masalah yang terkait dengan orang banyak itu ada ketentuan khusus lagi yaitu tidak boleh berfatwa kecuali ulama besar dalam masalah yang terkait dengan urusan orang banyak tidak boleh berfatwa kecuali ulama besar siapa yang dimaksud ulama besar pertama yang dimaksud ulama adalah yang mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai metode Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yaitu merujuk kepada pemahaman sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Al-ilmu ma Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Wa ma siwa dhalika waswasatu syaitan. Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul, dan ucapan sahabat. Maksudnya pemahaman sahabat. Selain itu kata beliau adalah bisikan-bisikan setan. Maka siapa yang mendalami ilmu, dialah ulama. Ulama besar, siapa yang dimaksud ulama besar? Adalah para ulama yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Ini ketentuan khusus. Di masa-masa terjadinya persoalan besar yang berhubungan dengan orang banyak. Sebagaimana firman Allah, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih." Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan dan ketakutan Maksudnya yang berhubungan dengan banyak orang. Maka berita itu langsung mereka sebarkan. Kata Allah, andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr di kalangan mereka, niscaya orang yang akan mencari tahu kebenaran akan mendapatkannya dari Rasul atau dari ulil amr tersebut. Para ulama mufassirin menjelaskan yang dimaksud ulil amri di sini adalah para ulama senior untuk urusan-urusan besar. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Siapa yang dimaksud orang tua di sini jemaah sekalian? Maksudnya para ulama senior. Ulama yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya. Ini ajaran Islam dalam urusan-urusan besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan di masa-masa terjadinya persoalan umat Islam yang luas akan ada orang-orang yang banyak bicara. Mereka itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yantiku fiha arwaybidah akan berbicara dalam persoalan-persoalan itu Ar-Ruwaibidah. Para sahabat berkata, siapa yang dimaksud Ruwaibidah? Ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bodoh yang tidak tahu persoalan, yang tidak mendalami ilmu agama, tetapi dia berani berbicara di dalam persoalan besar, di dalam urusan banyak orang. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita hendaklah merujuk kepada para ulama dan bahkan dalam Islam lebih khusus lagi. Ketika menghadapi persoalan besar, maka yang berfatwa yang berbicara di situ adalah para ulama besar. Ya. Tapi sekarang apa yang terjadi jemaah sekalian? Ada persoalan-persoalan umat, persoalan-persoalan besar. Hampir setiap orang merasa berhak untuk berbicara. Modalnya apa? Yang penting punya akun Facebook. Ya. Semua persoalan dia komentari. Semua persoalan dia kasih fatwa. Ya. Dia kasih komentar apakah mendukung atau menolak. Bahkan mengajak orang mengikuti pendapatnya dan seterusnya. Ini bukan metode yang benar di dalam beragama. Jadi dalam persoalan-persoalan besar yang berhubungan dengan banyak orang, serahkan kepada para ulama besar juga. Ya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah larangan menunaikan nazar, larangan menunaikan nazar di tempat dahulu kaum musyrikin biasa beribadah kepada berhala mereka. Kalau kita bernazar untuk melakukan ibadah di tempat tersebut, maka harus dibatalkan nazar kita. Tidak boleh kita tunaikan nazar kita. Demikian pula larangan menunaikan nazar di tempat perayaan mereka jadi kedua-duanya dilarang. Di tempat biasa mereka menyembah kepada selain Allah atau di tempat biasa mereka adakan perayaan mereka. Walaupun sekarang sudah tidak lagi. Karena dalam hadis ini dikatakan hal halkana. Apakah dahulu? Jadi walaupun sekarang sudah tidak lagi, tetap saja nggak boleh. Tetap saja tidak boleh. Demikian pula sesuai dengan bab ini di dalam hadis ini terkandung larangan menyembelih di tempat kaum musyrikin biasa menyembelih untuk berhala mereka atau melakukan perayaan mereka. Walaupun sekarang sudah tidak lagi Tetap saja terlarang Sebab Nabi SAW mengatakan Halkana fiha Apakah dahulunya di situ Wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad Ada satu berhala yang disembah Dari berhala-berhala jahiliyah Jadi Walaupun sudah tidak ada lagi sekarang kalau dulu mereka biasa menyembelih di situ untuk berhala mereka atau melakukan perayaan mereka, maka kita pun tidak boleh menyembelih di tempat tersebut. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah wajib kita menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wajib bagi kita menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kesyirikan itu terlarang, maka semua yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga dilarang. Dan apabila kita mampu untuk menutupnya, harus kita tutup. Yaitu kita larang orang melakukannya agar mereka tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Sudah sering kita sampaikan kisah Umar menebang pohon yang terjadi di bawahnya Bayatul Ridwan. Sebuah pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, لَقَدْ Laqad radiyallahu عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "La yadkhulun nar ahadun mimman baya'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun sahabat yang ikut berbayat di bawah pohon itu. Ini betul-betul pohon bersejarah. Disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi ternyata di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menebang pohon tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau mendengarkan sudah mulai ada orang-orang yang datang berkunjung ke sana. Apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Mereka melakukan sholat di sana. Bukan berbuat maksiat. Tetapi melakukan sholat. Sholat untuk menyembah Allah, bukan menyembah pohon. Tapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pohon itu malah ditebang. Kenapa jamaah sekalian? Karena beliau takut Awalnya mereka menyembah Allah di bawah pohon itu. Lama kelamaan pohon itu yang mereka sembah. Ini yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pemahamannya sahabat. Mereka khawatir walaupun kelihatannya baik, kelihatannya bagus, ke sana untuk sholat, bukan untuk bermaksiat. Tetapi kedepannya bisa jadi mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang sholat di situ berarti di dalam dirinya ada pandangan terhadap pohon itu dengan sebuah pandangan yang melebihkan dibanding pohon yang lain. Padahal nggak ada bedanya pohon itu dengan pohon-pohon yang lain. Ya. Satu makhluk kalau dimuliakan secara berlebihan, maka itu berpotensi menjadikan makhluk itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menganggap satu makhluk memiliki kelebihan kecuali ada dalil yang menunjukkannya dan tidak boleh kita berlebihan di dalam memuliakannya. Iya. Maka di sini kita dapat memetik pelajaran Apabila ada sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, harus kita waspadai. Kemudian jemaah sekalian, juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah larangan menyerupai kaum musyrikin. Di dalam ibadah mereka maupun di dalam perayaan mereka. Dan larangan ini berlaku walaupun kita nggak bermaksud. Iya. Sahabat yang mau menunaikan nazarnya di buana di tempat tersebut sama sekali nggak bermaksud untuk menyerupai kaum musyrikin. Tapi tetap saja dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita dapat satu kaidah penting. Larangan tasyabbuh itu, larangan meniru-niru orang kafir, tidak harus bermaksud. Artinya walaupun seseorang nggak ada niat, nggak ada niat menyerupai mereka. Kalau menyerupai mereka sudah terlarang. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Larangan menyerupai orang musyrik atau orang kafir. Walaupun kita nggak bermaksud menyerupai, cuman kebetulan sama. Ya. Kebetulan sama. Ya, misalkan mereka biasa pakai topi santa, kita pun pakai. Kita nggak bermaksud, kebetulan sama topinya, tetap saja nggak boleh. Iya. Dan hadis ini jelas larangan menyerupai mereka dalam dua keadaan. Pertama dalam ibadah, yang kedua dalam perayaan. Makanya Nabi SAW bertanya, apakah di tempat tersebut pernah terjadi perayaan mereka? Maka hadis ini jelas di dalam perayaan mereka. Bahkan kata para ulama, larangan menyerupai orang kafir itu mencakup dalam semua bentuk apabila itu merupakan ciri khas mereka. Dalam permasalahan kebiasaan, adat, istiadat, apalagi dalam ibadah. ya, Dalam berpakaian, dalam cara berbicara, semuanya. Walaupun hanya adat istiadat, Apabila itu ciri khas mereka. Apabila itu ciri khas mereka, maka kaum muslimin tidak boleh melakukannya. Walaupun kita ketika melakukan nggak berniat menyerupai mereka, tetap terlarang. Tetap terlarang. Iya. Artinya kalau itu bukan ciri khas mereka, berarti nggak terlarang. Jadi kalau kebetulan sama dan itu bukan ciri khas mereka, maka tidak terlarang. Ya, yang terlarang di sini apabila itu merupakan ciri khas mereka. Walaupun dalam persoalan apa namanya adat istiadat, hanya kebiasaan, cara berpakaian, berpenampilan, berbicara, nggak boleh. Kalau itu merupakan ciri khas mereka. Ya. Apalagi dalam ibadah, maka lebih terlarang lagi. Kalau dalam adat istiadat saja nggak boleh, terlebih lagi dalam ibadah. Iya. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau itu adalah sebuah cara ibadah yang sebenarnya di dalam syariat asli mereka tidak ada. Contohnya apa? Perayaan Natal. Dalam syariat asli mereka, yaitu syariat Nabi Islam, memang pada asalnya nggak ada. Kemudian mereka lah yang menciptakan. Artinya itu adalah bid'ah dalam agama mereka. Kalau bid'ah dalam agama kita saja sudah terlarang, apalagi bid'ah di dalam agamanya orang kafir. Iya. Andai itu ajaran Nabi Isa alaihi salam yang asli, namun bertentangan dengan syariat kita, nggak boleh kita ikuti. Apalagi ternyata itu bukan ajarannya Nabi Isa. Itu ajaran yang mereka ada-adakan sendiri. Bid'ah yang mereka ciptakan di dalam agama mereka. Ya, sekali lagi, kalau bid'ah dalam agama kita saja sudah terlarang, apalagi bid'ah di dalam agama kekafiran. Ya, lebih terlarang lagi untuk kita ikut-ikutan. Ya. Dan ini termasuk dosa besar, bahkan bisa sampai pada tingkat kekafiran. Kalau orang yang melakukannya meridoi, meridoi kekafiran tersebut. Kenapa dia ikut merayakan Natal? setuju dengan perayaan itu, maka dia kafir. Setuju dengan keyakinan mereka bahwa Allah memiliki anak. Karena saking sayangnya Allah kepada makhluknya, anaknya diutus ke muka bumi untuk menjadi penebus dosa. Itu kan keyakinan mereka. Siapa yang ikut merayakan Natal karena setuju dengan keyakinan tersebut, maka dia kafir. Sama seperti mereka, tidak ada bedanya. Tetapi kalau dia ikut merayakan hanya karena apa? Enggak enak, subhanallah. Enggak enak sama temannya yang kafir. Tapi dia berani membuat Allah murka. Dia takut membuat temannya marah kepada dia. Karena dulu temannya sudah memberikan ucapan selamat di hari raya Idul Fitri. Makanya enggak enak kalau dia enggak balas. Apalagi itu bosnya. Subhanallah. Dia takut kepada bosnya, enggak enak sama bosnya, tapi dia nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh bagi kaum muslimin mengucapkan selamat terhadap hari raya apapun atau perayaan apapun milik orang kafir. Tidak boleh pula ikut turut membantu mereka, apalagi ikut hadir dalam perayaan mereka. Bahkan kata beliau, kalau kita mengucapkan selamat Natal, itu sama saja kita mengucapkan selamat atas sujud mereka kepada salib. Ya. Atas ibadah mereka kepada salib. Sama sebenarnya. Ya. Itu lebih jelek dibandingkan kita mengucapkan selamat terhadap orang yang melakukan korupsi. Selamat anda sukses. Korupsi Anda nggak ketahuan. Ya. Itu lebih jelek lagi karena itu adalah kekufuran. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Jamaah sekalian, kenapa sering kita ingatkan kalau dalam permasalahan ini ada kesepakatan ulama dan dalam hal ini ada khilaf ulama. Karena kalau ulama sudah sepakat, nggak boleh lagi adalah yang menyelisihi. Artinya kalau ada ulama segenerasi berikutnya yang mengatakan yang berbeda dengan kesepakatan itu, dia pasti salah. Iya, sudah pasti salah. Kalau menyelisihi kesepakatan ulama terdahulu, ulama berikutnya sudah pasti salah. Jadi kalau ada orang yang dianggap ulama di masa ini membolehkan untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasrani yang merayakan Natal, dia pasti salah. Kenapa? Karena menyelisihi ijma ulama sebelumnya, kesepakatan ulama sebelumnya. Ya. Kesepakatan ulama itu adalah hujjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaj la innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah sepakat, itu sudah pasti benar. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Bahwasanya bernazar untuk melakukan kemaksiatan tidak boleh ditunaikan. Jadi kalau seseorang sudah terlanjur bernazar untuk melakukan satu perbuatan dosa, maka tidak boleh dia tunaikan. Ya. Demikian pula tidak boleh menunaikan nazar yang tidak mampu kita lakukan. Tidak mampu dilakukan oleh anak Adam. Misalnya seseorang terlanjur bernazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan bersedekah dengan harta temanku. Ya. Ini hal tidak mampu dia lakukan. Tidak mampu secara syariat. Ya. Tidak mampu secara syariat. Nggak boleh dia lakukan. Dia mau bersedekah dari harta temannya, bukan hartanya. Ya. Kemudian bisa jadi juga ketidakmampuan ini dari segi apa namanya dianya sebagai manusia. Ya misalkan dia bernazar kalau saya sembuh dari sakit saya akan terbang dengan dua tanganku. Misalkan ini dicontohkan para ulama seperti itu. Maka tidak harus dia tunaikan karena memang dia tidak mampu dan jangan dia tunaikan. Ya. Dia mau terbang dari lantai dua dengan dua tangannya nanti jatuh patah. Ya. Tetapi jemaah sekalian, kalau dia sudah bernazar dan dia sebut nama Allah, walaupun itu nazar maksiat, maka dia harus tobat kepada Allah. Karena nama Allah itu begitu agung, begitu mulia. Dan juga ada dendanya. Ada kafarahnya. Para ulama mengatakan kafarah sumpah sama dengan kafarah nazar. Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Jadi kalau seorang bernazar dan ternyata dia nggak mampu tunaikan, baik itu nazar untuk melakukan ketaatan ataupun nazar untuk melakukan dosa, ya Misalkan dia bernazar untuk melakukan ketaatan. Saya bernazar untuk Allah. Kalau saya sukses, saya akan puasa dua bulan berturut-turut. Ternyata setelah sukses dia nggak sanggup. Ya. Berturut-turut dia nazarnya. Ya. Baru sepekan, hari ke-8 sudah nggak puasa. Ternyata nggak sanggup. Maka jamaah sekalian, dia harus tobat kepada Allah dan di samping itu juga ada dendanya. Sama dengan nazar maksiat. Walaupun dia nggak boleh kerjakan, setelah dia bernazar, tapi tetap saja ada dendanya. Karena dia sudah sebut nama Allah. Dendanya sama dengan kafarah sumpah. Kafarah sumpah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Nanti bisa dilihat pada surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafara sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin. Sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan atau makanan terbaik yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Iya. Jadi jangan beli makanan yang murah. Makanan yang biasa kita makan atau bisa kita beri biasa kita berikan kepada keluarga kita. Au kiswatuhum atau memberi pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah atau membebaskan seorang budak. Ini tiga pilihan. Tiga pilihan boleh pilih yang mana saja. Ya, sebagian ulama mengatakan harus berurut pilihannya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mendapatkan tiga pilihan ini, salah satunya saja dia tidak dapat, maka dia harus berpuasa tiga hari. Dia harus berpuasa tiga hari dan dalam apa namanya kiraah sebagian sahabat tiga hari berturut-turut. Ya. Ini kafarahnya. Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah yang tidak ditunaikan. Iya. Oleh karena itu, pelajaran yang juga bisa kita petik dari hadis ini adalah wajib menunaikan nazar apabila tidak mengandung maksiat dan masih mampu dilakukan oleh seorang anak Adam, maka wajib ditunaikan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa nazar itu ibadah sehingga tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Insyaallah taala bab yang berikutnya akan kita bahas persoalan nazar lebih detail lagi. Alhamdulillah kita telah selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita jawab ini ya. Insya Allah tidak masalah. Karena sudah bukan gereja lagi. Jadi gereja yang dialihfungsikan menjadi masjid boleh. Ya. Bahkan lebih bagus. Karena itu berarti kita menghentikan aktivitas kesyirikan dan kekafiran mereka di tempat tersebut. Ya. Dan masya Allah di Eropa, di Amerika banyak seperti ini ya. Gereja-gereja sudah nggak kepake. Ya. Mereka sudah bosan beribadah. Akhirnya dibeli oleh kaum muslimin dan dijadikan masjid. Tidak masalah, bahkan bagus. Ya. Namun hendaklah dirubah bentuknya tentunya dan dikeluarkan semua simbol-simbol atau syiar-syiar kekafiran. Ya. Maka seperti ini tidak apa-apa insya Allah taala bahkan hal yang baik. Ya. Wallahu alam. Tidak ada berarti tidak ada dalil yang melarang. Hmm. Yang kedua, yang terakhir-akhir ini ada ulama Pertama, memang kalau kita lihat dalil secara tegas yang mengatakan janganlah kalian mengucapkan selamat Natal, memang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ada dalam ijma ulama. Iya. Kesepakatan ulama. Ijma ulama adalah dalil. Jadi kurang tepat kalau ada yang mengatakan tidak ada dalilnya. Sebab ijma ulama adalah dalil. Dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Serta kias. Ini empat dalil dalam syariat. Ya. Al-Quran, Sunnah, ijma dan kias. Jadi, walaupun tidak ada secara spesifik di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi ada dalam ijma. Ijma ulama, sepakat ulama tidak boleh mengucapkan selamat Natal terhadap atau selamat terhadap perayaan-perayaan kekufuran dan kesyirikan. Iya. Jadi dalilnya ada, ijma. Iya. Kemudian secara akal sehat juga, kalau kita nggak setuju dengan Natal, apa masuk akal kita ucapkan selamat? Iya. Kalau kita nggak setuju. Kalau kita nggak setuju harusnya kita larang. Atau minimalnya benci dalam hati. Itu sudah selemah-lemahnya iman. Benci dalam hati. Sudah nggak melarang, maka minimalnya benci dalam hati. Kalau sudah nggak benci dalam hati, ini bahaya. Jadi secara akal sehat juga nggak masuk akal. Kalau kita nggak setuju lalu kita ucapkan selamat. Kemudian hal itu juga menunjukkan sikap loyal kepada orang kafir. Iya. Mengucapkan selamat terhadap ini larangan tidak langsung yaitu larangan bersikap loyal, bersikap setia kepada orang kafir. Ya. Yang seharusnya kita lakukan adalah memusuhi. Memusuhi orang kafir. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan kita untuk ikuti? Qad kanat lakum fi Ibrahim ladina ma'ahu qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ketika mereka berkata kepada kaumnya inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah kafar nabikum kami menyalahkan kalian ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal abadan dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini kewajiban kita terhadap orang kafir, membenci mereka. Kenapa kita benci? Karena ajaran kekafiran mereka. Kemudian patut nggak kalau kita benci kita malah ucapkan selamat terhadap kekafiran mereka. Ini nggak masuk akal. Jadi memang secara langsung tidak ada nas tegas, tapi ayat-ayat sangat jelas menunjukkan tidak boleh bersikap loyal kepada mereka, harus memusuhi mereka. Ya. Kalau itu hanya sekedar apa namanya perayaan atau momen yang sifatnya duniawi tidak apa-apa. Ya misalkan dia lulus dari sekolah. Ya. Nggak apa-apa kita ucapkan selamat. Kenapa? Karena itu bukan kekufuran. Bukan kesyirikan. Ya. Kalau itu kekufuran dan kesyirikan kita ucapkan selamat. Orang berbuat dosa saja nggak boleh kita ucapkan selamat. Jangankan dia orang kafir, dia muslim saja dia jadi kaya raya misalkan dari hasil apa? Dari hasil berjudi. Gak boleh kita ucapkan selamat. Selamat, Anda sukses. Ya, sudah kaya raya. Ternyata usahanya judi. Gak boleh kita ucapkan selamat. Apalagi mengucapkan selamat terhadap dosa yang lebih besar daripada itu. Ini gak masuk akal gitu. Iya. Sebenarnya pertimbangannya adalah gak enak aja, subhanallah. Gak enak sama orang kafir tapi berani membuat Allah murka. Iya. Dan orang kafir pun sebenarnya mereka akan paham kalau diberi pemahaman. Iya kan? Mohon maaf saja saya nggak ucapkan selamat karena dalam ajaran agama saya terlarang. Iya, dia akan paham, dia akan toleran, nggak akan marah, nggak usah takut. Iya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi Pak? Eh, oh iya, Uh. Iya, jemaah sekalian, pada dasarnya menerima hadiah dari orang kafir hal yang sifatnya mubah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah kepada orang kafir dan menerima hadiah. Beliau menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan orang Nasrani. Sebenarnya tidak masalah. Tetapi jemaah sekalian, kalau mengandung kemudaratan terhadap Islam sudah jelas terlarang. Ya. Misalkan seorang yang kita kenal dia politisi kafir. Maka pada umumnya sudah dimaklumi kalau politisi itu memberi sumbangan karena dia ingin dipilih. Dia ingin didukung. Iya. Ini satu mudarat kalau kita menerima sumbangan dari orang kafir yang dia itu seorang politisi. Ya. Kemudian mudarat yang lain yang lebih berbahaya lagi adalah apabila menjadi lemah sikap kita kepadanya. Maksudnya tidak mengingkari kekafiran yang dia lakukan. Ya. Tidak mengingkari kekafiran yang dia lakukan karena dia sudah banyak berbuat baik kepada kita. Jadi lebih nggak enak lagi. Ya. Dan bisa jadi seperti itu. Karena dia sudah sering baik kepada kita, datang musim hari rayanya, kita nggak enak untuk tidak mengucapkan selamat. Ya. Dan bahkan jamaah sekalian sudah dimaklumi termasuk metode kristenisasi di mana-mana adalah dengan harta. Ya, di mana-mana itu terjadi. Dan awalnya mereka ngasih aja, ngasih hadiah. Belum mengajak kita. Pada akhirnya, sedikit demi sedikit, kita diajak untuk melakukan atau mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Ya. Jadi, kalau sudah ada indikasi seperti ini, maka tidak patut. Tidak patut untuk menerima sumbangan mereka. Apalagi kalau sudah terbukti. Ternyata ketika dia berkunjung ke pesantren, santri-santri pada cium tangan. Subhanallah. Ini namanya menghinakan diri di depan orang kafir. Ya. Jemaah sekalian, kita boleh cium tangan itu hanya untuk kaum muslimin, itu pun karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena dia lebih tua daripada kita atau dia orang berilmu. Kalau sebabnya karena dia orang kaya, itu nggak patut. Itu namanya kita menghinakan diri di hadapan dunia, di hadapan harta. Kenapa kita cium tangan? Karena dia orang kaya. Nggak boleh jemaah sekalian. Kita cium tangan karena dia umurnya lebih tua untuk hormat, atau dia orang yang ahli ibadah, atau orang yang berilmu. Cuma sekedar untuk hormat, bukan untuk cari berkah. Iya. Dan tidak boleh kita cium tangan kepada seseorang karena dia orang kaya, apalagi dia orang kafir. Ya. Ini namanya merendahkan diri di hadapannya. Ya. Merendahkan diri di hadapan orang kafir tersebut. Jadi kalau kenyataannya seperti itu, maka tidak dibenarkan kita menerima sumbangan dan ataupun mendukung orang kafir yang mau memberikan sumbangan kepada kaum muslimin. Ya. Kalau terlepas dari semua itu, tidak ada embel-embel apapun dalam memberikan sumbangan, maka pada asalnya boleh menerima hadiah dari orang-orang kafir. Iya. Dan juga jemaah sekalian, kalau saya pribadi sangat khawatir harta-harta yang mereka sumbangkan itu pada dasarnya bukan milik mereka secara murni. Artinya apa jemaah sekalian? Orang kafir itu kan mereka sudah dimaklumi apa namanya eh, nggak uh, peduli dengan riba ya bisa jadi yang mereka berikan kepada kita itu sebenarnya harta kita ya. dari hasil bunga bank itu yang mereka gunakan untuk diberikan lagi kepada kita ya jadi sama saja kita mendukung kegiatan-kegiatan mereka tersebut ya barangkali demikian wallahu kegiatan di daerah-daerah itu yang sifatnya tradisi banyak mengandung kesyirikan. Iya. Contohnya sedekah laut. Itu bukan sekedar tradisi. Melainkan ada satu keyakinan bahwa di laut ini ada penguasa yang melindungi mereka atau membantu mereka atau laut itu sendiri yang memberikan rezeki kepada mereka dan mereka lupa kepada Allah ya sedekah bumi lebih parah lagi sedekah bumi karena keyakinan terhadap Dewi Sri ya mungkin di sebagian daerah berbeda-beda tapi saya dapatkan di satu daerah seperti itu. Kenapa mereka melakukan sedekah bumi? Karena keyakinan kepada Dewi Sri. Entah Dewi Sri dari mana, katanya dialah yang membantu mereka sehingga panen mereka berhasil. Iya, panen mereka berhasil. Maka ini sudah jelas kesyirikan dan kekufuran. Iya. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kadang mereka juga bikin apa namanya pesta hura-hura diiringi dengan lagu-lagu dan musik atau bercampur laki-laki dan perempuan. Ya. Ini perbuatan dosa, walaupun bukan syirik, bukan kufur, tapi juga termasuk perbuatan dosa. Ya. Maka tidak sepatutnya kita ikut-ikutan di dalam acara tersebut. Ya dan gak sepatutnya dilestarikan. Bahkan yang sudah jelas-jelas kekufuran pun masih dilestarikan seperti aktivitas di Candi Borobudur misalkan mereka melakukan ibadah di situ itu kan jadi tempat wisata juga dari jadi ajang wisata wisata budaya maka ini tidak sepatutnya tidak sepatutnya dilestarikan. Dan tidak patut kita mencari hiburan atau menonton kegiatan-kegiatan apapun yang bertentangan dengan syariat Allah. Karena menonton hadir di situ tanpa mengingkari hadir di situ tanpa mengingkari maka termasuk pelanggaran dalam syariat. Karena minimalnya kita mengingkari dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat satu kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau dia tidak mampu rubah dengan lisannya, kalau dia tidak mampu benci dalam hati. Itu sudah selama-lamanya iman. Benci dalam hati berarti nggak ikut hadir. Kalau dia hadir berarti nggak benci. Bohong kalau dia bilang benci, tapi dia ikut hadir. Bohong namanya. Ya. Kalau benci, tidak ikut hadir di situ. Tidak ikut hadir di tempat kemungkaran tersebut. Kecuali untuk satu tujuan. Ya. Untuk membubarkan. Ya. Kalau untuk itu boleh. Ya. Hadir di sana untuk memberi nasihat. Ya. Jadi demikian Wallahu'alam. Mungkin kita Terakhir Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayat tentang ucapan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan. Itu ucapan Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Sekarang kita lihat, ada enggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat Natal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi untuk menyampaikan Al-Quran dan menjelaskan maksudnya. Ternyata tidak ada. Berarti maksudnya bukan itu. Atau sahabat, mungkin Nabi ajarkan kepada sahabat. Ada nggak sahabat berpendapat ayat itu bermaksud atau bermakna untuk mengucapkan selamat Natal? Ternyata tidak. Maka kalau kita dapati pemahaman kita terhadap satu ayat berbeda atau tidak ada dalam pemahaman Nabi dan para sahabat, yakin pasti salah. Pasti kita salah paham. Bahkan jamaah sekalian, tidak ada seorang ulama ahli tafsir pun dari kalangan ahlu sunnah yang berpendapat demikian. Silakan saja buka tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Kathir atau tafsir yang lainnya. Belum pernah kita dengarkan ada yang berpendapat bolehnya mengucapkan selamat Natal berdalil dengan ayat tersebut. Iya. Jadi itu mengada-ada di dalam memahami ayat atau menafsirkan ayat. Itu mengada-ada di dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jamaah sekalian, lebih baik masih lebih mending orang mengucapkan selamat Natal dan dia sadar nggak ada dalilnya daripada dia mau paksa-paksakan ini ada dalilnya itu dosanya lebih besar lagi ya dia bukan berkurang dosanya malah lebih besar memaksakan dalil yang sebenarnya bukan dalil ya ini namanya berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu dengan cara mengada-ada ya jadi belum pernah dipahami seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak dibenarkan. Kalau pendapat saya, Isa bin Maryam memang lahir di dunia. Masalahnya itu kalau Nasrani yaitu meng, apa itu memberi selamat selamat Natal karena dia tidak Tuhan. Nah kita orang Islam itu kan kisah itu kan sebagai nabi. Apakah kita itu salah? Kita itu mengucapkan kelahiran Nabi Isa itu sebagai nabi gitu loh. Itu kan perbedaan yang menyorot sekali kan. Iya. Nah, sekarang andekan itu itu itu, itu salah. Jadinya apa? Kalau benar, kan ayat Al-Quran yang menyebutkan di situ. Nah sekarang kalau itu tidak apa itu dikonfrontir itu kan nanti kan beda. Kalau mereka itu mengucapkan kata-kata dia itu sebagai Tuhan, kalau kita itu sebagai Nabi gitu. itu gimana ya? Pertama dalilnya ijma ulama, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silakan dibuka dari kitab fikih manapun, fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Nggak ada ulama yang menganjurkan, membolehkan, semuanya melarang. Mengucapkan ucapan selamat terhadap syiar-syiar agama lain. Sepakat ulama. Dan kesepakatan ulama nggak mungkin bertentangan dengan ayat. Kalau begitu kita salah paham terhadap ayat. Ayat itu sedikit pun nggak nggak bermakna berarti kita boleh mengucapkan selamat kepada Nabi Isa alaihi salam atas kelahiran beliau atau mengadakan ulang tahun beliau. Ya, sama sekali tidak. Kalau Nabi Isa alaihi salam boleh kita ucapkan selamat. Kalau begitu semua nabi juga boleh. Dan yang lebih berhak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih berhak. Ya. Kenyataannya Para sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada enggak sahabat ketika datang tanggal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ucapkan selamat, ini hari lahir Anda? Tidak ada. Anda yang itu boleh, Nabi Muhammad SAW lebih berhak dibandingkan Nabi Isa. Ternyata tidak dipahami demikian. Kalau begitu, kita salah paham. Ya. Jadi, hati-hati, bahaya dalam memahami ayat hendaklah kita merujuk kepada pertama sekali pemahaman para sahabat. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir beliau selalu merujuk kepada pemahaman sahabat. Ya. Kalau kita berbeda dengan pemahaman para sahabat, yakin kita pasti salah. Gak mungkin kita lebih pintar daripada para sahabat. Al-Quran turun di masa mereka, dengan bahasa mereka, dan seringkali pada kejadian yang terjadi di apa namanya keseharian mereka. Jadi para sahabat yang lebih paham.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.